Ada seorang yang sering merasa terdolimi dan diungkapkan di depan umum. Bahkan membawakan kisah-kisah sahabat saat di Nabi Waqqas sehingga yang mendengar merasa seperti apa dia seperti saat bin Waqqas. Bahkan seperti manut orang yang mendolimi padahal tidak jelas ini kedaliman atau kebenaran. Apakah itu diperbolehkan? azza Azakullah yang namanya nasihat adalah menyampaikan ilmu. Yang namanya kajian ceramah, khutbah Jumat adalah menyampaikan ilmu. Kalau Allah, kalau Rasul menyampaikan nasihat pada kaum muslimin agar hendaklah berpegang dengan kitab sunnah, hendaklah mentaati Allah dan Rasulnya, hendaklah menjalani jalan salaf. Hati-hati dari berbagai macam penyimpangan, maksiat-maksiat. Itu namanya nasihat. Tapi kalau berbicara tentang dirinya, saya begini, saya begitu, namanya curhat. Dai seperti ini harus nasihati. Jangan kebanyakan curhat dalam kajiannya. Ya. Jangan sering-sering curhat. Mereka jangan dikasih permasalahan. Tetapi dinasehati. Kaum muslimin dinasehati. Bukan diberi problem. Pulang bertanya-tanya, siapa ya yang dimaksud? Siapa ya yang dorong? Siapa ya? Membikin beban mereka. Namanya da'i dia dituduh begitu-tuduh begitu itu sering. Udah biasa. Sudah alhamdulillah saya merem, nggak mau baca-baca internet. Kenapa? Sakit hati. Banyak ucapan-ucapan yang kurang ajar, yang mencerca dan sebagainya kepada saya. Ya, sebaiknya mata saya yang saya tutup, telinga saya yang saya tutup, selesai. Saya nggak dengar apa-apa. Daripada curhat, mereka bilang tentang saya, mereka bilang tentang saya, mereka bilang, Jangan. Para dai hendaklah dia menyayangi kaum muslimin, menyayangi umatnya, beri mereka ilmu, beri mereka nasihat, beri mereka pengarahan-pengarahan yang baik. Jangan dikasih curhat, dikasih problem. Dan itu naudzubillah bisa membuat kerenggangan di kalangan ikhwah. Jangan-jangan itu tuh. Pasti si tuh. Simpulannya pasti dia. Ini akhirnya mereka pecah. Gara-gara curhatnya si guru. Naam, usikum wa iyahu aku wasiatkan dia untuk berhenti dari curhat. Apalagi curhat yang terdengar di radio. Orang-orang awam dengar apa itu maksudnya. Siapa itu yang sedang dimarah-marahin. Pikirkan bahwa ini adalah perkara-perkara yang berkait dengan sekian banyak umat yang tidak semua orang tahu. Apalagi urusannya urusan dalam negeri. Urusan kepengurusan. Dikeluhkan di mimbar, masuk radio. Ini sungguh orang-orang yang ghasim. Orang-orang yang kekanak-kanakan. Tidak pantas sama sekali.